Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Al-Wahidil Qahhar الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الرسول الكريم حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام الموحدين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ويا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على إيمانك اللهم يا ربنا ارزقنا الاستقامة في طاعتك وأمتنا وأمتنا يا ربنا بالإسلام وارزقنا الشهادة عنده عند الموت والجنة بعد الموت اللهم يا ربنا بارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في تجارتنا وبارك لنا في أسواقنا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في معاهدنا وبارك لنا في سيارتنا وبارك لنا في مركباتنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita dan mungkin sekaligus pengumuman bahwa kita tidak ingin di minggu depan terlambat karena kalau terlambat waktunya terpotong setengah jam dan insya Allah untuk minggu depan jam 8 sudah dimulai jam 8 pengajian dimulai agar jam setengah 10 kita sudah tuntas sekarang jam setengah sembilan kita belum memulai, artinya pengajian kita hanya satu jam. Kita akan membaca kitabnya, kitab Hikamnya Ibn Atta'illah As-Sakandari yang sudah kita bahas kemarin tentang sejarah beliau, sejarah singkat Ibn Atta'illah As-Sakandari dan kita pun masih pada hikmah yang pertama yang beliau hadirkan yaitu min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali bahwa termasuk tanda orang itu mengandalkan amalnya adalah di saat tergelincir ia putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sangat sederhana tetapi sesungguhnya di balik kesederhanaan kalimat ini adalah hakikat iman bahwa seorang hamba itu tidak boleh mengandalkan amalnya karena yang mengandalkan amalnya ia akan terjerumus kepada bab ujub. Bahkan yang seharusnya dihadirkan oleh seorang hamba di saat ia bisa beramal adalah bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkannya untuk beramal baik. Kita harus tahu bahwa modal 100% adalah Allah yang beri untuk kita. Kita tidak punya saham di saat kita bisa ngaji di sini. Apa yang kita miliki? Kaki Allah kasih. Tangan Allah kasih. Mata untuk bisa melihat Allah kasih. Bahkan yang menggerakkan hati kita pun Allah. Sebab banyak orang yang hatinya tidak digerakkan oleh Allah pun tidak berangkat. Jadi semua modal untuk kita melakukan pengajian semacam ini adalah dari Allah 100%. Maka tidak pantas kita untuk berbangga dengan amal yang kita lakukan. Bapak ujub. Di sisi lain kita pun tidak boleh terjerumus di dalam keputus asaan. karena kita melakukan kesalahan. Dua-duanya adalah dosa besar. Ujub dan putus asa. Yang benar adalah antara ujub dan putus asa ujub bangga dengan amalnya. Ini yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan ini. Tapi sebetulnya kita juga ingin menghadirkan ya akidah. Karena selama ini sudah kita beri muqaddimah juga bahwa akidah kita adalah akidahnya Abdul Hasan Al-Ash'ari atau akidah Ash'ariyah. Dan ulama-ulama Asy'ariyah telah menyusun kitab akidah yang luar biasa dan barangkali yang sangat masyhur di kalangan kita adalah kitab kecil mulai dari Aqidatul Awam, Jauharatul Tauhid, Kifayatul Awam. Kemudian ada nanti yang namanya uh, Hasyiahnya Imam Ad-Dasuqi dan masih banyak kitab-kitab akidah-akidah yang telah ditulis oleh ulama-ulama kita yang sudah terbiasa dibaca tidak sudah biasa dibaca oleh para masyayikh. Kita sudah jelaskan bahwa akidah kita adalah akidah Islam ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah. Dan ciri akidah asy'ariyah itu diantaranya. Yang biasa mengajari jamaahnya untuk mengenal Allah terlebih dahulu Bukan mencaci orang lain. Bukan mengatakan kamu syirik, kamu sesat. Bukan. Tapi mengenalkan Allah terlebih dahulu. Sebab awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Sebab awal permulal hal yang pertama yang harus diketahui oleh seorang hamba adalah kenal Allah. Jadi mengenal Allah itulah yang diajarkan oleh akidah Asy'ariyah. Kenalkan kepada Allah. Ini orang belum kenal Allah sudah diajari untuk mencaci kaum muslimin. Ini musibah. Kenal Allah dahulu. Sehingga cara mengenalkan Allah, ulama Ash'ariyah, pengikut faham Ash'ari ini, mencoba kira-kira mulai dari mana. Mereka mengajarkan kita mengenal Allah dengan mengenali sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah banyak. Sifat Allah banyak sekali. Sebab rumusnya begini. Segala kesempurnaan yang layak untuk Allah adalah sifat Allah. Bukan hanya 20. Hanya ulama Ash'ariyah mendahulukan sifat 20 karena di situ terjadi dialog dialog akal yang cukup tajam, cerdas untuk mengukuhkan keimanan yang semestinya yang sebetulnya sifat Allah itu bukan hanya 20. Sehingga kalau kita membaca kitab Syarah Akidah bahwasanya min sifatillahi di antara sifat-sifat wajib Allah adalah 20. Ini harus dijelaskan tidak hanya 20 ada sifat Rahman, Rahim. Tapi sifat Rahman, Rahim tidak menimbulkan perdebatan. Karena semua orang merasakan, bisa berjalan, bisa melihat. Yang dihadirkan oleh ulama asyairah adalah sifat-sifat yang di situ terjadi perdebatan. Kalau tidak ditegaskan, orang bisa salah. Jadi kita memahami sifat Allah. Jadi kalau kenal Allah, kita dengan mengenali sifat-sifatnya. Karena kita tidak melihat dengan mata kita. Tidak kita rasakan dengan indera kita. Tapi Allah ada. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang ada tanpa harus kita lihat? Inilah yang dihadirkan oleh para ulama asyairah dengan sifat-sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah itu artinya sifat yang wajib kita yakini. dimiliki oleh Allah. Bukan Allah berkewajiban, tidak. Ingat, di dalam akidah kita tidak boleh mengatakan Allah wajib melakukan begini. Itu tidak diperkenankan. Karena tidak ada yang mewajibkan kepada Allah. Allah wajib melakukan begini. Itu kan faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah mewajibkan Allah membalas, mewajibkan Allah memberi pahala, mewajibkan Allah, mewajibkan Allah. Itu tidak dibenarkan di dalam akidah Asy'ariyah, Ahli Sunnati wal Jama'ati. Tapi yang dimaksud sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat-sifat yang wajib diyakini oleh seorang hamba bahwa sifat itu harus dimiliki oleh Allah. Kalau seorang hamba tidak meyakini sifat-sifat tersebut, maka dia telah salah akidah. Ada sifat 20, barangkali orang kampung lebih pandai menghafal Ibu-ibu sepuh di kampung dengan Allah wujud kita mbako mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrah irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakallima ini adalah sifat 20 yang sudah biasa dihafal tapi kita tidak ngerti ya itu kalau itu adalah akidah asyairah Adapun sifat Allah yang lainnya Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu adalah termasuk sifat-sifat Allah, tapi oleh para ulama tidak dihadirkan dalam sifat 20 karena apa? Sifat 20 itu yang mengandung dialog. Misalnya, sifat wujud yang pertama, ini para filosof dari dahulu sudah berpikir bagaimana mencari Tuhan. Kidam, bagaimana dialognya. Sebab filosof tidak bisa meyakini Allah itu tidak. Ah, para filosof itu mengatakan alam ini dahulu. Jadi nanti ada yang mengundangkan debat panjang tentang akidah ini. Maka oleh para ulama asyairah didahulukan. Bukan mensyirikkan orang. Bukan membed'ahkan orang. Bukan. Yang didahulukan adalah bagaimana kenal Allah yang sesungguhnya. Jangan sampai orang kenal Allah tapi Allah kaya. Kaya. Seperti lah. Gak bisa seperti itu. Jadi kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Di antara sifat Allah itu adalah sifat wujud. Artinya Allah itu harus ada. Dalilnya Al-Quran. Disebutkan Allah. la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah ada. Dan sifatnya adalah la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khutu. Jadi Allah harus ada. Dan keberadaan Allah ini telah diyakini oleh orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sekalipun. Bahkan manusia berakal semuanya mempercayai adanya Tuhan. Hanya karena tidak ada petunjuk, maka kadang-kadang yang disembah adalah matahari, bintang gemintang, rembulan, pepohonan, harimau, rajanya, ada yang disembah. Sebetulnya naluri manusia akal sehat itu mencari Tuhan. Kalau cerita, cerita barangkali kita membaca buku sejarah, sejarah zaman-zaman terdahulu, purbakala, atau kalau cerita-cerita tentang agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya, itu tidak lain adalah berbicara tentang kerinduan bangsa manusia kepada Tuhan. Kalau berhenti ke perkampungan di tengah hutan sana. Mereka membesarkan tokoh. Mungkin ada yang dibesarkan adalah harimau. Ada menyembah harimau. Ada menyembah pohon gede. Ada yang menyembah rajanya, ketua sukunya, kepala sukunya disembah. Ada yang menyembah masyarakat yang katanya cerdas, Kak. Nyembah rembul matahari. Ada tidak? Jepang. Nyembah matahari. Jadi akal sehat itu me, sampai kepada titik keyakinan bahwa harus ada namanya Tuhan. Tapi mereka tidak punya pembimbing. Sehingga tidak bisa ketemu yang disembah adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Semuanya hati nurani itu menginginkan ketemu dengan Tuhan atau kenal Tuhan. Mencari Tuhan tapi karena tidak ada wahyu yang membimbingnya, maka salah. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah untuk menolak keyakinan mu'tazilah bahwasanya akal bisa mencari kebenaran, maka ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, akal bisa sampai kepada Tuhan, tapi yang menunjukkan bahwasanya Tuhan yang benar adalah Tuhan Allah dengan sifat-sifatnya adalah dengan syariat. Maka semua sifat-sifat 20 yang disebutkan oleh Imam Abil Hasan eh, oleh Imam para ulama asyairah, semuanya dikuatkan dengan dua dalil sekaligus. Yang pertama dalil akal, yang kedua dalil syar'i. Ini sifat wujud bagi Allah. Sederhana sebetulnya kalau kita berbicara tentang sifat wujud, kalau para filosof berdialog dengan dialog falsafah yang ribet, bulat, merepotkan, akan tetapi ternyata dialog falsafah para filosof itu bisa disimpulkan dengan kesederhanaan seorang pegunungan yang suatu ketika ditanya oleh seorang alim yang bernama Imam Al-Asmu'i. Seorang alim Imam Al-Asmu'i bertanya kepada orang pegunungan, Pak, kamu percaya tidak tentang adanya Tuhan? Ya percayalah. Saya percaya. Gimana kamu bisa percaya? Kamu tidak pernah melihatnya. Ia menjawab dengan sederhana lalu menunjuk. Kalau saya melihat kotoran onta, secara otomatis saya meyakini tadi ada onta yang telah membuang kotoran ini. Jika aku melihat bekas kaki berjalan, secara otomatis aku meyakini bahwa tadi ada orang yang melangkah berjalan. Maksudmu apa? Kalau ada bekas, mesti ada yang membuat bekas. Maksud lu gimana? Kalau ada bintang, rembulan, matahari, langit, gunung, lautan, pasti ada yang membuatnya. Ini adalah dialog. Bahasanya harus. Maka kalau ada orang mengingkari ini adalah orang dungu. Sebetulnya sederhana. Siapa yang pernah melihat ini yang di hadapan kami adalah mikrofon. Ada yang pernah melihat waktu membuatnya? Tidak ada yang melihat ya. Tapi adakah di antara kita yang berkeyakinan bahwa saya nggak percaya kalau ini ada yang membuat? Dungu. Dungu. Semua orang berkeyakinan bahwa ini ada yang membuat biarpun kita tidak pernah melihat yang membuatnya. Itulah keyakinan jadi bagaimana dengan barang bekecil segini nggak terpercaya? Coba saja nanti Ustadz Sulaiman ngomong. Punten para jamaah, termasuk keajaiban mikrofon ini adalah tidak ada yang membuat. Nah, apa orang bilang? Sakit Ustaz Sulaiman ya betul Ustaz. Kok bisa tidak ada yang membuat? Nah ini barang kecil. Ini bagaimana dengan bintang, gemintang, gunung, matahari? Lalu dikatakan tidak ada yang membuat? Sakit. Maka orang pasti berkeyakinan bahwa itu ada yang membuat. Sama halnya di saat kita rombongan bersama berjalan ke satu kota atau satu tempat. Lalu di situ melihat bangunan antik, unik, indah, menarik, luar biasa. Masya Allah. Di situ ada ukir-ukiran, tulisannya, kaligrafi, menarik, ventilasinya. Sungguh luar biasa. Bangunan desain-desain indah, manis. Tiba-tiba penjaganya berkata, termasuk keajaiban bangunan ini adalah dia terjadi dengan sendirinya. Tiupan angin telah melubangi angin-anginnya. Kemudian hujan telah membentuk genteng. Kemudian ah, ada banjir yang telah menata bata. Ah. Sakit juga orang itu. Jadi, semua ini ada yang menciptakan. Langit ada yang menciptakan. Bumi ada yang menciptakan. Tapi siapa yang menciptakan? Para filosof hanya tahu bahasanya ada yang menciptakan. Tapi kita ada bimbingan wahyu, jadi setelah dalil akal digunakan, ada bimbingan wahyu. Yang menciptakan itu adalah Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyumu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah yang ngurusi semuanya yang tidak pernah ngantuk. Jadi ini sampai kepada ini. Kemudian kita harus sedikitlah berbicara tentang masalah keyakinan. Orang mempercaya sesuatu tidak harus melihatnya. Orang ateis mengatakan saya tidak akan percaya kepada Tuhan kalau saya tidak pernah melihatnya. Ada tidak kira-kira ngomong begitu? Ada. Orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, aku tidak percaya adanya Tuhan karena aku tidak pernah melihatnya. Jawab saja, dasar kamu tolok goblok, goblol, goblok tidak punya otak. Dasar kamu tidak punya otak kalau tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin dia marah. Kurang ajar kamu bilang aku tidak punya otak. Kamu yakin kamu punya otak? Iya. Kamu melihat otakmu atau tidak? Otakmu di mana? Pikiranmu di mana? Jadi ada banyak sesuatu yang kita itu meyakini keberadaannya tanpa harus kita lihat. Seorang dokter terpercaya di kampung kita ada dokter yang baik, ahli sholat, ahli ibadah. Yang kita percaya dengan dia, baik orangnya tidak mungkin bohong. Tiba-tiba membawa gelas. Isinya putih. Tapi dokter ini berkata, Bapak, para jamaah, tolong jangan diminum air ini. Air ini air keras, kalau orang minum langsung mati. Percaya tidak? Karena dokter yang ngomong ya. Percaya. Apakah kita perlu nyoba dulu? Tidak, saya tidak percaya kecuali sudah kelihatan saya mati. Begitu. Dungu. Jadi banyak hal kita tidak harus melihat tapi kita bisa percaya. Jadi kepercayaan tidak harus dengan panca indera. Dengan berita bisa orang percaya. Ada yang pernah ke Amerika? Yang belum ke Amerika, percaya Amerika ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, beritanya sudah datang banyak ya. Padahal beritanya cuma dari televisi kan? Bisa percaya ya? Kalau ada orang berkata, saya tidak percaya Amerika ada karena saya belum ke sana. Ya goblok. Jadi kepercayaan itu tidak harus dengan panca indera, tidak harus dengan mata, tetapi ada. Jadi kita harus percaya bahwasanya Tuhan Allah itu ada dan itulah sifat yang disebut dengan sifat wujud. Allah harus ada. Ini barangkali pertama akidah kita di minggu ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Allah itu punya sifat kidam. Kemudian punya sifat bakok ya. Jadi Allah itu harus ada. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah tidak ada. Allah ada. Dan nanti tidak cukup ternyata. Orang mengatakan Tuhan ada. Mempercaya adanya Tuhan. Tapi kalau sifat-sifat yang lainnya tidak dihadirkan tidak beda dengan agama-agama lain. Mempercayai mereka adanya Tuhan. Bahkan, mohon maaf, agama Nasrani percaya adanya Tuhan Allah. Tapi, ada embel-embel yang mempercayai Tuhan selain Allah. Misalnya Yesus sebagai Tuhan. Dan sebagainya. Mohon maaf, agama apa? Eh, kepada kaum Nasrani yang mendengar suara kami ini hanya kita ingin berbicara dialog akal dialog ilmiah ini bukan masalah mencela Tuhan lain tidak, karena Yesus atau Nabi Musa menurut umat Islam adalah nabi nabi yang sangat dimuliakan. Kita tidak merendahkan Nabi Musa, tapi kita tidak mengangkat Nabi Musa sampai derajat Tuhan. Kita memuliakan Nabi Musa adalah termasuk ulul azmi nabi yang dimuliakan oleh Allah. Perjuangannya luar biasa, termasuk pangkatnya tinggi Nabi Isa. Nabi Musa pun begitu, tapi kalau sudah sampai diangkat derajat Tuhan, artinya ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hakikat syirik. Ini. Barangkali yang kita hadirkan dalam akidah kita pada malam hari ini. Jadi wajib kita harus mempercayai Allah itu ada ya. Nah, kalau ditanya dalil akalnya apa? Dalil akalnya adalah yang langit saja ada. Ada memang suatu ketika terjadi dialog. Itu terjadi karena bagaimana? Itu kebetulan saja. Kebetulan. Jadi matahari berputar mengikuti garis edarnya, rembulan, sampai tidak benturan. Itu semuanya karena kebetulan. Nah ini aneh lagi ya. Kok bilang kebetulan? Orang paham tidak kebetulan? Kebetulan itu kalau ada orang main bola voli atau badminton misalnya. Lagi serve atau melempar bola yang pertama itu. Nyangkut di net. Setelah itu menggulir ke tempatnya musuh. Dapat poin satu kan? Poin satu karena masuk. Badminton masuk gitu satu. Itu namanya apa? Kebetulan. Bisa ndak ngulang 15 kali? Kalau bisa ngulang 15 kali juara dunia itu. nggak ada yang ngalahkan sebab musuh bingung terus nung, kena mana nanti. Jadi orang tidak percaya kalau melakukan kebetulan 15 kali nggak mungkin kan? Lah ini ribuan kali rembulan berputar, matahari berputar. Bukan 15 kali itu. Ribuan kali berputar itu. Kok dibilang kebetulan? Dungu itu. Ini barangkali ini adalah termasuk bagaimana kita berdialog-dialog falsafah untuk oh, meluluhkan orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Memang ada mencari ini semuanya proses. Jadi proses ini terjadinya ini adalah masalah hukum sekap akibat ini. Terus siapa yang membuat hukum sekap akibat itu? Siapa yang membuat hukum sebab akibat? Dan yang namanya mengakidah yang sesat, ya sesat. Jadi orang harus percaya kepada adanya Tuhan. Tapi ingat catatan. Mempercayai adanya Tuhan tidak cukup. Harus tahu sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya. Jangan-jangan Tuhan dibayangkan naik kereta karena dia sering nonton Ramayana dan Baratayuda. Bisa saja itu anak kecil yang dikenalkan Tuhan tak tahu yang melihat sebuah film sama bapaknya tidak dibimbing yuda itu apa itu disebutkan di dalam cerita itu dia adalah sang dewa yang mengayomi dan sebagainya ah, yang menciptakan dan sebagainya Brahma yang menciptakan akhirnya oh jadi Tuhan saya itu itu lah kebayang nanti atau barangkali kita sudah sampai tua ini ada yang terlintas Tuhan itu duduk begini seperti raja karena sering nonton film raja-raja raja yang dituhankan dan sebagainya ini adalah percaya adanya Tuhan, tapi salah karena tidak tahu sifat-sifatnya. Jadi insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu tentang sifat-sifat Tuhan Allah. Wujud nanti kita bakok mukhalafatul hasil sampai sifat 20 dan nanti akan kita tambahkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Kita kembali kepada hikmahnya Ibn Atta'ila As-Sakandari min alamatil i'timadi alal amali nuksanur roja'i inda wujudiz zalali Termasuk tanda orang itu mengandalkan amalnya adalah di saat terpeleset ia itu adalah lemah harapannya kepada Allah. Yang pertama ujub tadi sudah kita sebut. Orang ujub berbangga dengan amalnya, nggak ada benarnya Dan orang kalau sudah berbangga kepada amalnya ini musibahnya besar, merendahkan orang lain. Jadi kalau kita tahu setan itu akan masuk hati orang untuk merusak itu dengan berbagai cara. Pertama apa? Menghalangi. Ada tujuh pintu setan untuk masuk kepada kita itu ya. Pertama menghalangi. Jangan sholat, jangan ngaji, jangan ibadah, jangan puasa. Itu setan. Yasudduna an sabilillahi Menghalangi orang berjalan di jalan Allah, jalan ridha Allah. Ini setan maunya menghalangi, enggak? Jangan sholat, Pak. Aduh. Eh, tak taunya orang ini bersikeras untuk melakukan ibadah. Akhirnya melakukan sholat bangun malam. Apa kata setan? Aduh. Sudah dibilangi, jangan masih saja sholat. Ya, ya, ya, tidak apa-apa Tak bantu deh sholat. Setelah orang itu sholat, ibadah, infak, sedekah. Setan masuk melalui pintu. Riak eh pamer nanti cerita sama orang saya sudah tahajud alhamdulillah infak saya ha pintu riak ya setelah pintu riak ditutup dah saya tidak boleh riak astagfirullahalazim ya Allah riak riak itu bagaimana riak itu beramal bukan karena Allah karena manusia riak setelah riak ditutup sudah menjaga tidak. Setan, ya Allah, sudah aku suntik riak masih saja dia berusaha untuk tidak riak. Dijaga amalnya tidak mau dia sedekah diam-diam sembunyi masuk keropak masjid tidak ada yang tahu 5 juta 10 juta nggak pernah laporan sama orang diam betul dijaga betul setan masuk pintu lain apa pintu ujub Hmm, kamu sudah baik dari orang lain rupanya. Ahli surga sampean nih. Iya, iya. Saya sudah 10 tahun loh setan. Ini dialog sama iblis tapi nggak kerasa. Hei iblis, saya sudah 10 tahun nih infak nggak ada yang tahu nih. Iya, memang kamu hebat. Kamu ahli surga. Sehingga berjalan kemana-mana seolah ahli surga. Kalau melihat orang, hmm, kasihan tuh ahli neraka. Ya Allah, di pinggir jalan nggak pernah sholat. Aduh, bezina. Hah. Lihat. Akhirnya masuk bab ujub. Lah ini setan canggih, ini cerdas itu. Lah inilah yang dibahas oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, kalau sudah orang berbangga dengan amalnya ini adalah merendahkan orang lain. Musibah nanti. Seolah-olah dia sudah ahli surga. Seolah-olah sudah ahli surga. Bahkan Rasulullah sudah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat jelas bahwasanya seorang hamba itu tidak akan bisa masuk lan yuthila ahadakumul jannata amaluhu lan yuthila tidak akan bisa memasukkan ke surga kepada salah satu dari kamu semua amalnya jadi amal kita itu tidak akan menghantarkan ke surga Wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Wala ana. Dan aku pun juga tidak bisa masuk surga dengan amalku. Lalu bagaimana kita masuk surga? Dengan rahmat Allah dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peringatan dari Rasulullah. Jangan kalau kita sudah beramal merasa kita sudah punya tiket masuk surga. Karena kita dengan Allah tidak jual beli. Ya Allah ini saya bayar dengan sholat lima waktu mana? Tidak. Akan tapi kita ini punya tugas menghamba. Maka menghambakan diri kepada Allah. Maka amal ini harus kita lakukan tanda pengabdian kita kepada Allah. Karena kita seorang hamba. Bukan karena kita mengharap, mengharap atau bukan karena kita itu melakukan ini merasa bahwasanya dengan amalku nanti aku sudah dapat surga. Ini termasuk ujub yang luar biasa nanti. Bab ujub. Akhirnya seolah-olah saya sudah infak 3 juta. Nah ini kan tiket surga ini. Saya sudah tahajutan satu tahun. Tiket surga. Siapa bilang itu tiket surga? Sehingga ini Ibn Atta'illah as dari dengan kecerdasan beliau membentengi. Awas, jangan sampai kamu masuk bab ujub. Jadi kita beramal itu karena Allah, karena kita ingin menunjukkan penghambaan kita kepada Allah dan semakin penghambaan kita semakin jelas, semakin dekat kepada Allah. Mungkin ada yang ngomong, kalau amal saya tidak bisa memasukkan ke surga, ngapain saya ibadah? Ya. Kalau amal saya itu tidak bisa memasukkan saya ke surga, ngapain saya ibadah? Omongan semacam ini tidak akan muncul kecuali kepada orang yang lemah iman. Kalau orang imannya sudah ada dan kuat, dia akan beribadah karena dia adalah hamba. Maka ini puncak keimanan sebetulnya. Jadi dia melakukan ibadah karena dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kita itu seperti orang jual beli. Ya Allah berikan kepadaku ini. Bukan. Jadi inilah yang harus kita bentengi agar amal kita tidak rusak ya. Jadi ingat amal kita ini adalah kita lakukan karena kita menjalankan perintah Allah. Tanda atau kita untuk membuktikan makna penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dianggap bahwa amal kita itu adalah yang menjadikan kita masuk surga. Suatu ketika ada riwayat. Ada orang mau masuk surga, diseru, masuklah surga engkau dengan rahmatku. Rupanya dia menjawab, tidak ya Allah, dengan amalku aku orang soleh, orang baik. Oh, dengan amalmu. Baik. Coba ditimbang amalmu dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, mata dua saja. Rupanya amal orang ini ahli ibadah mulai kecil kenal ibadah sampai mati ahli ibadah solat yang nggak putus tahajud puasa segala macam Ditimbang dengan nikmat dua mata yang diberikan oleh Allah. Masih gede nikmat Allah. Nah ini. Belum apa-apa kita itu. Kalau kita ahli ibadah tidak pernah kita mengangkat jidat kita selalu sujud kepada Allah. Belum apa-apa dibanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dalam bentuk mata saja. Ini mata. Belum telinga kita. Belum yang lainnya kegembiraan-kegembiraan, kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa diceritakan. Dan sungguh nikmat Allah tidak ada bisa kita hitung maka dari itu, kalau sampai ada orang meyakini bahwasanya setelah beramal dia berhak mendapatkan surga, maka itu adalah mendekati hakikat kesyirikan berbahaya. Karena seolah-olah apa? Seolah bahwasanya taatnya itu adalah buatan dari dirinya. Dia bisa melakukan ketaatan seolah-olah dari dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya. Dia nggak sadar kalau begitu. Kalau mengatakan aku beribadah ini, maka dengan ibadah aku berhak mendapatkan surga. Nah, setahik aku berhak mendapatkan surga. Sebetulnya diam-diam dia ngomong begini, ini kan usahaku, cerih payahku. Bagaimana cerih payahku tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sombong atau tidak orang ini? Sombong. Suruh tanya siapa yang ngasih kekuatan kepadamu? Dijatuhkan oleh Allah sakit pingsan nggak bisa ngapa-ngapain. Dilumpuhkan kaki tidak bisa ngapa-ngapain digerak, diperubah hatinya sehingga tergerak kepada kemaksiatan jadi ahli maksiat. Jadi harus kita yakini bahwa kita bisa beribadah ini semua nikmat Allah, Allah yang memilih kita, Allah yang menggerakkan kita. Karena Allah cinta kepada kita. Allah yang menggerakkan hati kita. Allah yang kasih tangan, kasih air wudhu, kasih kesempatan, kasih kemudahan, kasih baju. Ini Allah yang kasih. Jadi sahamnya ini dari Allah semuanya. Lah kok kita mau mengatakan, mana pahala buat saya ya Allah? Jadi tidak pantas seorang hamba mengatakan yang semacam itu, maka Ibn Atta'ilah As-Sakandari ternyata di sini justru mengajarkan makna tauhid yang sesungguhnya. Tapi dituduh oleh orang-orang bahasanya itu adalah hikmah palsu. Kemudian yang kedua apa? Nuksanur roja' inda wujudiz zalali. Tidak ada harapan di saat terpeleset, terjerumus. Hati-hati. Ada orang terjerumus di dalam kemaksiatan akhirnya putus asa. Awas. Putus asa itu dosanya lebih gede daripada kemaksiatan itu. Kalau kita terjerumus di dalam kemaksiatan cepat kembali kepada Allah. Jangan mengatakan ah sudah terlanjur mau apa lagi. Kalau kita terjerumus di dalam kehinaan kemaksiatan jangan dilihat kita yang hina. Lihatlah Allah. Lihatlah Allah yang maha kuasa. Yang maha pengampun. Kalau kita melakukan kemaksiatan, jangan dilihat diri kita yang hina. Tapi lihatlah Allah yang maha mengampuni kita. Sehingga mudah bagi kita untuk kembali kepada Allah. Sebab ada orang putus asa dan banyak. Dua makhluk Allah yang putus asa, yang dua makhluk Allah yang terkutuk. Sebelum Allah mengutuk yang lainnya. Iblis. Setelah iblis siapa? manusia-manusia yang putus asa. Bunuh diri. Ya. Ditinggal anu bunuh diri sudah. Goblok bener ya. Hartanya kebakar bunuh diri. Punya utang bunuh diri. Memangnya bisa selesai ya? Ini termasuk bentuk putus asa. Dipikir Allah tidak bisa menyelesaikan. Dia tidak meyakini kalau Allah bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Bunuh diri diantaranya. Maka bunuh diri termasuk dosa besar. Dosa yang amat besar bunuh diri. Na'udzubillah. Dan bunuh diri itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang tidak tabah hatinya. Jadi mudah putus asa. Punya utang malu. Loh, malu kok kepada manusia? Malulah kepada Allah. Kalau malu kepada Allah dia akan istighfar banyak. Adapun dengan manusia dia akan minta maaf, tidak sampai dia bunuh diri akan berusaha dan dia penuh keyakinan Oh ada orang melarat saja bisa jadi kaya raya, apalagi cuma utang begitu. Saya pasti, saya akan bisa membayarnya atas bantuan Allah. Bukan putus asa lalu ber, lalu bunuh diri. Termasuk diantaranya putus asa ini adalah karena kebodohan sebagian manusia. Misalnya, ini pernah juga kami angkat. Seorang anak gadis yang solehah atau yang baik, kita tidak bisa menyebut solehah karena tidak pernah ngaji dia barangkali. Di sekolahannya dia punya perkawanan yang salah lalu diperkosa. Setelah diperkosa kan, nah, ini melakukan zina atau ber, melakukan zina tidak perkosa, dibohongi oleh naudzubillah pacarnya sehingga sampai melakukan zina. Karena merasa dirinya sudah tidak perawan lagi maka putus asa, terserah saya sudah tidak perawan mau apa-apa. Ah, akhirnya jadi pezina. Jadi rata-rata pelacur dan pezina itu berangkat dari putus asa. Tidak kenal Allah. Padahal kalau dia kenal Allah, melakukan perzinaan, nyesal, nangis, tobat, Allah ampuni. Kalau sudah putus asa, ketahuilah putus asanya itu lebih dos, lebih gede daripada dosa yang zina yang dilakukan pertama tadi. Sebab putus asa ini akan menjadikan dosa-dosa seorang anak gadis merasa dirinya sudah tidak perawan, mohon maaf mungkin bahasa bahasanya bahasa selaput darahnya sudah terpecahkan, terobekkan, akhirnya merasa bahasanya saya sudah tidak dinilainya, maka dia ah karuan mau apa lagi, sudah terserah, aku pun sudah tidak perawan. Dia lupa bahwasanya hakikat kemuliaan di hadapan Allah adalah ketakwaan. Biarpun dia pernah berzina, kalau dia menangis kembali kepada Allah, tobat akan dikembalikan kepada Allah. Nilai keperawanan. Sehingga ini yang harus kita hadirkan di anak-anak muda, na'udzubillah, ada anak-anak SMP, sudah zina, SMA. Sehingga pikirannya terus berkembang. Jadi tidak, sebab ada orang hidup hanya mempertahankan selaput darah, bukan takut kepada Allah. Lihat, sehingga di saat selaput darahnya sudah terbobol, maka dia akan mudah untuk melakukan dosa lagi. Zina, zina, zina, Masya Allah, na'udzubillah min dalik punya suami pun karena mikir bahasanya apa ah, yang penting suamiku tidak tahu karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita uh, jadikan apa kita berikan ke pengetahuan ini kepada anak-anak muda yang tiba-tiba terjerumus sudahlah kembali kepada Allah. Gimana saya sudah enggak perawan, saya diperkosa dan sebagainya. Enggak ada yang tahu. Biar saja Allah yang tahu jangan sebut dengan siapa-siapa. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni. Maka ini orang putus asa khususnya dalam urusan perzinaan ini yang akan menjadikan seorang melacur dan sebagainya. Laki-laki pun begitu terjerumus dalam zina kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada yang berkata, "Ah, orang seperti aku susah tidak mungkin diampuni." Enggak, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Pengampunan Allah luar biasa. Rahmat Allah itu melampaui kemarahannya. Jadi rahmat Allah sangat luas ya. Maka jangan sampai ada di antara kita yang putus asa. Jadi kalau ada yang pernah melakukan kesalahan, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ujub sama orang yang putus asa itu berdekatan. Karena orang ujub itu berbangga dengan amalnya, kalau terpleset hancurnya lebih jauh. Karena apa? Enggak ada yang dibanggakan lagi, maka dia putus asa. Maka dari itu duanya, dua-duanya adalah tidak benar. Maka jangan sampai kita orang ujub bangga dengan amal kita. Sekaligus jangan sampai kita termasuk orang yang putus asa. Wallahu a'lam bisawab. Terus silakan untuk kemarin ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Uh, ada seorang sahabat dia mengeluh dia bekerja di sebuah bank konvensional dalam perjalanannya dia meyakini bahwa uh, praktek bank konvensional itu mengandung riba. Kemudian dia berpikir apakah selama ini gaji yang saya dapat dari tempat saya bekerja bank konvensional tadi menjadi haram, menjadi tidak bersih. Kemudian dia bingung dan kalau dia keluar di luar belum tentu dia mendapatkan tempat yang baik atau dia belum bisa menentukan sikap. Pertanyaannya, apakah e, sebenarnya hukum bank konvensional itu riba, betul-betul riba, atau memang ada pendapat-pendapat ulama yang me, tidak terlalu keras Artinya ada dalil yang mengatakan bahwa itu tidak riba sehingga eh, sahabat-sahabat kita yang muslim, muslimah yang bekerja di bank-bank konvensional menjadi aman. Yang pertama itu mohon solusi ya Yang kedua, beberapa hari lagi kita akan uh, Idul Kurban. Ada pertanyaan yang menyambung kemarin ada yang belum jelas dari kami tentang uh, bahwa anggota hewan kurban tidak boleh dijual. Lantas bagaimana e, panitia-panitia e, kurban yang biasanya di kampung-kampung itu menjual e, kulitnya untuk biaya operasional panitia begitu. Mohon penjelasan bu ya itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada di antara manusia-manusia ini yang tidak berdosa? Semuanya pernah berdosa. Kecuali Nabi, kita, ulama, ustadz kiai pernah berdosa. Cuman kualitas dosa ini busuknya berbeda-beda. Ada orang yang di saat berdosa menginsafi lalu menyesal tidak ada nilainya dosa itu ya segera diampuni oleh Allah. Pernah berdosa para ulama, ada yang berdosa. Tapi dosanya tidak berat. Kenapa? Dia sadar menyesal. Ada dosanya berat, sudah tahu mokong. Uh, gitu aja repot syariat Islam. Ah, sudah dosa nggak mau nyadari. Nah, ini dosa. Jadi tidak ada yang tidak dosa di antara kita. Semuanya pernah berdosa. Dan ada dosa yang lebih berat lagi adalah dosa hati. Menyakit hati. Dosa di dalam hati ini lebih gede daripada urusan dohir. Zina itu dohir, busuk, kotor, hina. Makan riba dohir, busuk, kotor, hina. Jadi kalau ada orang yang makan riba, itu memang busuk, kotor. Tapi jangan sampai kita merasa bersih juga. Jangan-jangan hati kita kotor, pendengki, pendendam, segala macam. Ya, suka gunjing orang lah. Gunjing orang lebih gede daripada riba ya. Jadi intinya kita tidak menunjuk orang yang bekerja di bank konvensional atau manapun, intinya kita menunjuk pada diri kita sendiri. Kalau kita, ber, kita kalau kita berbuat satu kesalahan, cobalah segera diinsafi, disadari, disesali, biarpun kita masih belum bisa keluar dari kubang kemaksiatan itu. Sebab kalau tidak menyesal akan terus, apalagi cari ustadz yang bisa membenarkannya, musibah itu. Artinya tidak ada keinsafan, hawa nafsu itu. Kira-kira ada enggak Ustadz yang memperkenankan saya buka kerudung? Sebab saya paling tidak senang pakai kerudung lah ini. Tidak insaf kan misalnya. Ini contoh. Jadi ya? kita sebelum berbicara tentang untuk menjawab pertanyaan, kita itu koidah. Semua dari kita ini bisa bersalah. Dan sebaik-baik dari kita yang bersalah sadari biarpun kita masih susah meninggalkannya. Semoga dengan penyesalan kita ini Allah mengampuni. Sebab yang tidak pernah menyesal mungkinkah meninggalkannya? Saya menikmati tempat duduk saya. Ya susah saya pergi. Tapi kalau oh, bau busuk, tidak enak, gatel. Pergi atau tidak saya? Pergi. Jadi perasaan inilah yang harus kita tanamkan. Mungkin kita bekerja di tempat yang haram. Tanamkan benci, saya benci. Minta pada Allah, ya Allah pindah, pindah. Saya benci, pindah ya Allah. Lihat. Gerah ya. Secara otomatis dia akan lirik kerjaan apa ya kira-kira. Nah ini. Kemudian masalah bank konvensional sebetulnya ya harga mati ya. Kecuali ada fatwa ulama, ternyata fatwa ulama dia punya BPR. Jadi makanya fatwanya mengatakan bank konvensional adalah nggak apa-apa, tidak riba. Oh iya, orangnya dari Jawa Tengah, tatanya apa? Dia mendirikan bank perkreditan rakyat juga. Oh iya pantas. Dan dia mengkritik ulama yang mengharamkan katanya apa? Ya karena dia tidak punya bank. Nah ini kan kurang ajar tambahan. Bukan dengan insya. Kita tidak perlu dengan perilaku manusia. Perilaku manusia bukan dalil. Kembali kepada dalil syar'i itu. Semua peminjaman yang ada kembalinya manfaat kullu gardin jarro naf'an. Ini hadis Nabi. Semua peminjaman yang kembali dengan manfaat kepada semua peminjaman yang ada kelebihan manfaat bagi yang meminjamkan bahwa riba itu adalah riba. Hadis ini disebutkan oleh para fuqaha talaqathul a'immatu bil qabuli para imam-imam ulama menerimanya langsung nggak pakai cek recek karena sudah jelas ini sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Misalnya saya meminjamkan duit 100 ribu kembalikan 100 ribu plus pijet sudah riba. Bayangkan. Apalagi satu persen. Apalagi setengah persen. Ulama-ulama besar kelas dunia yang menghafal Quran umur 8 tahun ini. Ini hafal juz amma saja tidak hafal, bagaimana mengatakan bang halal? Kan musibah ya. Riba. Ini harus kita adil semacam ini. Mohon maaf, dosa bukan hanya di bank loh ya. Di mimbar ada dosa, menggunjing. Ustadz menggunjing ada atau tidak? Ada, ini lebih gede daripada makan riba. Jadi kalau kita mengomongkan bank riba itu, di bank itu ada ribanya, artinya ini adalah berbicara wajar. Bukan berarti kita mencela perbankan, bukan. Di dunia pesantren banyak kemaksiatan kalau orang tidak hati-hati, ustadz pun bisa tergerumus dalam menggunjing kesombongan hatinya, eh, dengki kepada sesama ustadz juga ada. Hanya karena yang ditanyakan masalah bank, kita harus berbicara tentang bank yang sesungguhnya. Jadi masalah bunga itu adalah tidak diperkenankan dan hukumnya haram. Kalaupun ada sebuah buku gede, katanya solusi umat Islam tebel, itu ditulis oleh ulama-ulama katanya. Itu hasil daripada debat bahsul masail yang ribut, ketebak-ketebuk begitu nanti. Sehingga ada tiga hukum. Satu haram, satu makruh, satu mubah. Ini kok ada hukum begitu ya? Padahal ulama-ulama kelas berat dunia itu sudah Dr. Wahbah Zuhaili menghafal Al-Quran mulai kecil. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Enggak apa, apa yang tidak hafal. Sudah menghafal ribuan hadis. Ternyata dengan kukuh dan tegas bahwa bunga bank itu adalah hukumnya haram. Sebetulnya yang mengiklan, mengiklankan, menginfokan, mengumandangkan keharamannya itu bukan kita para ulama. Sebetulnya sudah jelas. Kenapa muncul bank syariah? Coba tanyakan. Bank Islam. Karena ada bank kafir. Kan begitu sebetulnya, mafhumnya. Hanya kita itu karena kurang-kurang cermat kadang-kadang. Kenapa? Kalau memang anu kenapa harus pakai bank Islam? Kan begitu. Karena sadar dari perbankan sendiri, banyak orang-orang insaf. Kita ketemu dari bank-bank konvensional orang insaf. Dia berada di situ untuk merubah. Untuk memperjuangkan. Ada jadi mohon maaf dari saudara-saudara yang diperbankan, pertama yang harus Anda lakukan adalah tanamkan keyakinan bahwasanya bunga itu adalah haram. Tidak perlu kita mencari adakah ulama? Ada. Di Yaman ada ulama labelnya gede yang gedekan pemerintah. Namanya siapa? Yahya Ad-Dar. Dia punya fatwa besar bahwasanya bunga bank terang-terangan adalah tidak haram. Ya ketawa ulama. Ente sendiri dan tidak tidak terbukti dia seorang yang punya kajian ilmiah. Ada, kalau mencari ada saja. Tapi ulama kelas apa dia? Sujudnya bagaimana? Ketawaduannya bagaimana? Keilmuannya bagaimana? Ada, kalau mencari ada saja. Hmm, liberal aja kurang bahaya apa? Nabi Muhammad dicaci juga ada, katanya ulama. Jadi kita kembali kepada ulama yang benar-benar yang mereka itu terbukti kewaroannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bank konvensional itu hukumnya adalah sudah dijelaskan oleh bank syariah. Bank syariah sendiri kan yang ngomong. Di dalam ini tidak ada riba, bunga, bukan, bukan, kan begitu sebetulnya. Makanya kita sebetulnya mendukung adanya bank syariah, biarpun masih banyak kekurangannya, kami anggap mereka itu seperti bayi yang lahir ya. Kita lama menanti kelahiran seorang bayi, setelah lahir ternyata ada kurangnya ya, akhlaknya kurang baik ya. Jika ada yang kurang bukan harus dibunuh anak kita kan? Kita didik. Jadi bank syariah itu ayo kita benahi bareng-bareng sehingga menjadi benar-benar bank yang benar-benar berkualitas. Ada kekurangannya, satu dua ada, wajar. Mencari yang sempurna susah. Tapi minimal mereka melangkah kepada kebenaran, kebaikan itu adalah suatu hal yang baik. Jadi bank konvensional marilah Jangan takut menjadi kekasih Allah bisa biarpun masih di bank konvensional. Anda akan menjadi kekasih Allah. Dengan bagaimana? Anda membenci pekerjaan A. Dan jangan berkata, di luar tidak ada pekerjaan. Eh, ngerendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kelemahan kita itu merasa bahwasanya rezeki kita itu hanya di pabrik itu, di perusahaan itu. Padahal perusahaan itu hanya wasilah saja. Allah bisa memberikan ternyata rezeki kita di luar lebih banyak. Yang kaya melalui bank tidak banyak ya, banyak pengusaha ya. Jual kerupuk ada, hmm, jual rongsok saja kaya raya, bisa tidak ada. Jual kerupuk, jual kue, orang pelera jual kue, bukan, pegawai bank kan? Banyak bukan pegawai bank bisa kaya raya. Artinya jangan mengatakan rizki hanya di pabrik itu, di perusahaan itu. Ini harus kita bangun keyakinan. Barangkali di luar pun saya belum tentu dapat pekerjaan. Nah, maka dari itu tanamkan kebencian dulu tanpa harus Anda meninggalkan tempat itu mungkin. Kalau Anda belum kuat. Tapi benci dulu sambil beristighfar dan beristighfar. Ada pun gaji yang lalu karena waktu itu belum tahu ya Allah memaafkan. Tapi setelah tahu ini bagaimana? Nah ini, setelah tahu kemudian gaji di bank sendiri masih ada transaksi yang lainnya. Barangkali kita tidak harus mengatakan uh, semuanya transaksi yang di bank itu adalah tidak benar. Ada di bank itu yang masalah transferan dan sebagainya itu masih diperkenankan. Tapi kalau sudah urusan bunga Jangan ditawar lagi masalah ini. Patuh sajalah. Kalau kita termasuk orang yang terjerumus di dalam bunga bank, kita segera kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dan minta semoga Allah mudahkan kita untuk dapat pekerjaan yang baru, untuk mendapatkan rezeki yang baru. Jadi itu jawabannya adalah tidak bisa ditawar ya. Masalah bunga adalah hukumnya haram. Jangankan duit persenan. Sebetulnya banyak orang yang mengeluh ya. di antara sahabat kita itu mau membayar. Unik kan? Kalau utang itu dibayar sebelum waktunya mestinya kan senang ya. Mestinya kan senang. Tapi ada salah satu sahabat kita punya hutang banyak. Karena pengen membayarnya sudah ada duit atau bagaimana. Pengen bayar kontan. Mestinya tiga tahun ke depan ya. Sampai jumlahnya banyak. Tapi setelah pengen punya utang, pengen dibayar sekarang, malah didenda katanya. Tidak tahu, wah ini gak aturan bagaimana. Maksudnya harus kena apa gitu. Jadi kalau belum waktunya malah kena kena tambahan. Nah, ini kan unik ya. Sebab apa? Hitungannya harus untung dia itu. Sekarang banyak yang terjepit di antara teman-teman hutang bunga. Sekarang saya itu harus bayangi bunga semacam ini, sebanyak ini, Masya Allah. Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di bank-bank seperti itu. Tapi apapun bentuknya kita doakan. Sebab mereka juga kaum muslimin. Mereka kaum muslimin, saudara-saudara kita di perbankan. Bahkan kita juga mengisi di bank-bank konvensional. Kita mengisi karena menganggap bahasanya kami yakin di antara mereka ada hatinya yang bersih. Ada di antara mereka yang memang tidak tahu bekerja di situ dan insya Allah kalau tahu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih bagus dari yang lainnya. Inilah yakinlah seperti itu tanpa harus kita menghinakan um, orang bang, hah kotor. Nah ini lagi bab ujub ini merendahkan orang bang-bang. Kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran, dibukakan pintu rizki yang lainnya. Kemudian korban tidak boleh jual ya, itu harga mati sebetulnya. Kulitnya pun tidak boleh dijual. Nabi Muhammad mengukuhkan la tuba, jangan tidak dijual. Tidak dijual, tidak boleh dijual. Tapi kalau sudah diberikan kepada Anda, Anda mau jual terserah. Barangkali ada orang alergi makan daging tapi dapat jatah. Kan sayang masa mau dibuang busuk. Wah, dijual atau ditukar beras. Kalau sudah diberikan boleh, tapi kalau ditu dijual atau buat gaji bagi yang nyembelih pun tidak boleh. Kalau biaya Operasional sebenarnya tidak tidak susah kalau orang mau tahu. Setiap yang mengirim daging korban dimohon plus 20 ribu untuk penyembelihannya. Kenapa susah? Dia orang infak Ada orang ngirim korban di tempat kita bahkan plus sudah korbannya cuman apa korbannya satu kambing ditambahi barangkali buat yang lain nanya mau dimasak banyak di tempat kita itu. Jadi tinggal kita itu ngaturnya bagaimana. Jangan nyerah lalu melakukan yang haram dan mohon maaf Korban itu jangan sampai lewat dari hari tasrek ya. Membagi korban, jangan sampai kelewat hari tasrek. Haram itu para panitia korban, jangan sampai disimpan masukkan kulkas esok hari. Itu fikihnya semacam itu. Apalagi dikalengin sampai setahun, dua tahun ini. ada ada berbahaya ini. Kasihan dong, kampung gasas. Satu kampung isinya seri, apa penduduknya seribu orang, yang korban cuma tujuh orang, lihat. Bisa dapat semuanya. Sudah begitu mau dikalengin, kan kasihan orang. Ya. Sebetulnya ada ilmunya, nggak usahlah kita ikut modern-modernan saja ya. Mas. Jangan niru Saudi. Saudi itu kasusnya ulama sudah membahas. Jadi setiap tahun itu korban banyak. Karena pahalanya korban di sana banyak. Setiap orang nyembelih, nyembelih, nyembelih. Jadi daging banyak kalau dibiarkan busuk. Jadi penyakit. Maka ulama berkumpul, bermusyawarah, lalu mencetuskan satu keputusan hukum masalahah dibangun atas dasar masalahah dan anti mubazir maka dikalengin. Itu kan kasusnya di sana. Kalau orang Indonesia setiap kepala sudah nyembelih korban, maka perlu dikalengin dikirim ke Afrika. Iya. Tapi kalau satu kampung murid apa penduduknya 500 orang yang yang nyembelih cuma 7 orang, waduh kalau harus dikalengin nanti bermasalah ini. Tolong tanyakan ilmunya, kan begitu. Mohon maaf ini adalah barangkali ada yang yang punya ide-ide untuk ditunda. Jangan keluar hari Trasek. Jadi sodakoh saja itu nanti. Dosa Anda sebagai panitia korban menunda sampai keluar dari hari Tasrek. Dan kalau Anda pengen korban, asalkan di hari Tasrek masih boleh. Hari raya pertama belum punya duit. Kedua belum punya duit. Ketiga, hari Tasrek itu kan keempat. Hari raya pertama belum tasrek. Hari raya kedua baru tasrek ya. Tasrek kedua, ketiga. Lah, pas hari ketiga ini punya duit. Boleh Anda beli kambing saat itu nyembelih di hari ketiga juga masih boleh. Jadi waktunya berkorban hari tasrek dibagikan hari itu. Tapi kalau setelah hari tasrek bukan korban lagi, termasuk itu adalah sodakoh biasa. Pahalanya ada. Ini saja barangkali ini yang harus perhatikan. Tidak boleh dijual sama sekali adapun operasionalnya ini adalah sudah jelas dari semua kitab, madhab semuanya. Tidak ada perkecualian. Biasanya itu ilmu itu kalau sudah diambil dari obrolan di depan musola, ini macam-macam mulai zakat fitrah salah baginya, korban salah pengaturannya. Karena apa? Bukan dibahas dengan ulama, tapi apa? Musyawarah di bawah beduk itu sambil ngerokok dan ngopi bagaimana ini nanti. Nah, itu biasanya salah begitu. Datang kepada ulama dan bertanya, bukan musyawarah antara yang sama-sama tidak mengerti. Mohon maaf, ini berbahaya. Zakat fitrah banyak salah, kiai dikasih duit apa? Zakat ya, ini, kita banyak orang salah. Ini ada hal. Jadi pengen kita ada diklat ya sebelum korban itu barangkali ada diklat bagaimana cara. Sudahlah diinsafi. Barangkali aduh saya dulu yang mengatakan boleh. Nyesel lah Selesai menyesal, tidak malu di hadapan Allah ini yang paling ngeri. Wah, dulu kan ngomong sampean yang ngomong boleh dijual. Kok sekarang ngomong tidak ya? Sekarang kan ada ilmunya, dulu kan belum ada. Tinggal isap saja, selesai. Sebab ada korban tukang sembelih biasanya di samping dapat kulit dapat pahanya nih. Wah, enak sekali paha sapi lagi. Wah, kacau ini bahaya ini. Mungkin aduh Masya banyak pertanyaan tertulis, mungkin kita tidak bisa Apakah dasar hati seorang laki-laki? Iya, masalah pakai celak seorang laki-laki ya adalah sunnah. Ada dasar dari Muhammad pakai laki-laki, pakai celak sunnah. Tapi kadang-kadang sebagai negeri jadi fitnah ya, kayak bencong misalnya itu. Jadi pakai celak yang wajar saja, tidak merok-merok begitu sampai penganten, penganten, tidak usah. Jadi laki-laki tetap sunnah pakai celak. Dan Nabi Muhammad memang orangnya, beliau adalah sudah kayak bercelak. Jadi pakai laki-laki pun pakai celak adalah sunnah. Tapi ada di sebagian komunitas itu adalah laki-laki itu Eh, pakai dandan perempuan itu adalah haram ya. Tapi kalau pakai celak saja wajar, jangan terlalu tebal-tebal, itu adalah sunnah. Ada pun cara memakai siwak. Oh, masalah siwak adalah sunnah. Ada faedahnya adalah kebersihan diantaranya. Ya sunnah Nabi SAW. Pakai siwak adalah dengan kayu arok kalau bisa. Kayu arok adalah kayu yang semacam ini. Ataupun kalau tidak punya kayu arok, sesuatu yang keras, yang kasar. ya Asalkan bukan jarinya sendiri jadi kalau jarinya sendiri nggak dapat pahalanya ya. Tapi kalau pinjam jari temennya yang kasar boleh untuk siwakan. Nah, itu yang penting adalah siwaka yang selain dari dirimu boleh pakai ujung jar, ujung kerudung, idalah juga punya dapat pahala ya. Siwak. Siwak ini boleh boleh gantian ya. Suami istri boleh, sama teman juga boleh join. <laughs> Eh. Apakah di dalam sholat nariah ada unsur sifat-sifat kemusyrikan atau kesirikan? Tidak ada. Di dalam sholat nariyah tidak ada unsur kesirikan. Kalau ada yang mengatakan unsur kesirikan, kami nyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ngerti bahasa Arab. Selesai. Tidak ada unsur kesirikan di dalam sholat nariyah. halu bihi uqatu wa fariju bil kurab wa tuqdo bil hawaij. Wa tuqdo akan dikabulkan bihi dengan Nabi Muhammad al-hawaiju hajat-hajat. Mana syiriknya? Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan hajat. Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan permasalahan. Tapi kita mohon kepada Allah semoga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang menjaga yang mengajarkan bahasanya kita memohon kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad agar diselesaikan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Bayhaqi, Imam uh, Imam Tirmidzi, Bayhaqi, Imam uh, Ibnu Hibban. Malah hadis Sayyidina Utsman ibn Hunayf waktu itu Nabi Muhammad mengajari orang untuk berdoa Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabi rahmati. Ya Allah aku menghadap kepadamu bi dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholawat nariyah ada yang mengatakan ada unsur siriknya, jangan jelas bahwa dia tidak pernah belajar bahasa Arab barangkali ya. Kecuali bahasa Arabnya bahasa Arab ngacu. Karena itu jelas tidak ada sirikan. Jadi ya Rasulullah engkau lah yang telah menghidupkanku dan mematikanku. Engkau yang ah, ini lain. Tidak ada semacam itu. Tidak ada sirik di dalam sholawat nariyah. Kemudian Tolong doakan nenek saya yang baru meninggal pada tanggal Dzulhijjah. Ini ada yang lainnya orang meninggal dikumpulkan jadi satu. Di rumah biasa mengeluarkan korban kulit dari korban diambil sama tukang potongnya. Apakah perlu kita tebus dengan uang? Kalau diberikan kepada tukang potong sebagai jatah korban boleh, tapi kalau sebagai gaji tidak boleh. Ya dia bagianmu saja inilah, itu boleh bagian korban. Karena apa? Dia mungkin lebih pintar mengolahnya ya. Mungkin anak anak-anaknya pada makan kulit kan tidak apa-apa. Boleh, saya hobi kulit, tidak senang daging, ya sudah. Nah, ngali, kan tidak tahu. Tapi kalau dijadikan gaji untuk penyembelihannya, tidak boleh. Karena itu sama dengan menjual. Mohon doa buat orang sama, jadikan satu. Mohon doa, doa lagi. Bagaimana sikap kita jika bapak kita seorang pemabuk, kita harus berusaha bagaimana beliau jauh dari mabuk-mabukan dengan seribu usaha, nasihat kalau bisa. Kalau tidak dengan nasihat, barangkali kita harus uh, jadikan orang tua kita sadar, kita dekatkan ke pengajian. Artinya harus tetap usaha, tidak boleh putus asa ya. Udah mabuk sama mabuk, mabuk mau terserah-terserah, mau mati-mati, oh jangan. Bakti kita kepada orang tua adalah kita hentikan bagaimana agar beliau tidak mabuk, disentuh hati beliau, didekatkan kepada ulama, dijadikan mereka malu. Kemudian kita doa di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baktinya kepada orang tua yang mabuk lain. Bukan dengan mengabdi tapi dengan berusaha bagaimana dia beliau bisa bertobat. Apakah benar makmum masbuk itu uh, hanya pada rakaat satu dan dua saja ketinggalan Fatihahnya ditanggung imam? Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan satu rakaat, dua rakaat kalau masih ketinggalan Fatihahnya imam asalkan masih menemui berdirinya imam di rokaat yang pertama bukan masbuk. Dia kelihatannya masalah apakah wajib membaca Fatihah begitu loh. Orang wajib membaca Fatihah begini rumusnya. Kapan kita membaca Fatihah? Yang wajib membaca Fatihah yang pertama adalah orang sholat sendirian ya. Baca Fatihah wajib ya. Yang kedua adalah imam. Yang ketiga adalah makmum yang sempat menemui berdirinya imam dalam tempo cukup untuk membaca Fatihah. Jadi misalnya Ustaz Soleman jadi imam, saya jadi makmum, terlambat. Saya baru datang, saya baru Allahu Akbar. Ustadz Sulaiman langsung ruko ya. Saya langsung ngikut. Sebab saya nemui Ustadz Sulaiman berdiri, tapi nggak cukup untuk baca Fatihah. Maka Fatihah bagi saya tidak wajib. Tapi kalau masih sempat, Allahu Akbar. Ustadz Sulaiman masih lama. Berarti saya punya kewajiban. Jadi, makmum wajib membaca Fatihah kalau memang dia sempat menemui imam berdiri dalam tempo cukup untuk baca Fatihah. Tapi kalau imamnya tidak imam apa kalau kita menemukan imam berdiri nggak cukup. Berdiri sebentar kita baru takbir Allahu Akbar, tatanya apa? Imamnya ruku, ngikut ruku, nggak usah baca Fatihah, sudah sah. Barangkali itu yang ditanyakan ya. Baik ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina tu'til alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah agar kami mudah patuh dengan perintahmu ya Allah dan menjauhi laranganmu. Ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah menjalankan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada sesama kami Ya Allah sehingga hidup kami indah dalam cinta karenamu Suami istri yang saling mencintai karenamu Anak-anak yang mencintai orang tua mereka Sehingga mudah mengabdi dan berbakti orang tua yang cinta kepada anaknya dengan cinta yang sesungguhnya sehingga serius dalam mendidik mereka ya Allah dan yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang koridor yang kau muliakan ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah ya Allah ya Allah mudahkan segala urusan kami semua lapangkan rizki kami ya Allah lapangkan rizki kami semua ya Allah jauhkan kami dari segala malapetaka lahir dan batin dunia dan di akhirat dunia dan akhirat dan ampuni dosa kami semua ya Allah dan jadikan kami semua ahli ibadah ya Allah dan jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di profesi kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, Ya Allah. Jadikan kami bermanfaat, bermanfaat dan muliakan kami dengan pekerjaan kami. Muliakan kami dengan profesi kami. Muliakan kami dengan apa yang kami tekuni, Ya Allah. Dan jadikan kami bermanfaat dengan apa yang kami tekuni, Ya Allah. Bermanfaat untuk agamamu, Ya Allah. Bermanfaat untuk agamamu, Ya Allah. Bermanfaat untuk hamba-hambamu, Ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah, panjang, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Jika jika dengan rezeki yang halal menghantarkan kepada ridhomu. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam kami semua dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ya Allah, jika ada yang sakit sembuhkan. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang yang tulus dan ikhlas ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jika ada orang yang tidak ikhlas bergabung bersama kami ya Allah. Jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Dan semua yang membantu masjid ini. Semua membantu pesantren kami ya Allah. Pesantren kami ya Allah. Mulai ya Allah. Mulai ya Allah yang membantu pesantren kami. Berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan. Sehingga apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka laku, apa perbuat ya Allah, apa mereka ya berikan untuk pesantren adalah mereka bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Jangan sampai mereka tidak bisa melihat ya Allah di akhirat. Berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas yang tulus, jauhkan dari orang yang tidak ikhlas dan yang tidak tulus. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah, iman, iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.